Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musala al-ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca bagian akhir dari Fikut Tarbiyatil Abna <clears throat> yang berisi nasihat dan saran-saran seputar kesehatan. Ya, mudah-mudahan eh, pagi ini adalah pertemuan yang terakhir. <clears throat> Langsung saja pada permasalahan kulit bayi atau anak-anak. Maka selanjutnya adalah atafhu al-jildi atau bisa kita katakan bintik-bintik di kulit Hunaka taful jildi ada bintik-bintik di kulit yang diiringi dengan meningkatnya eh, suhu badan. Semisal al-jadiri atau al-judari eh, cacar. Enggak tahu ini ada cacar kok gadib, cacar bohongan. Ada kemudian judari al-ma'i cacar air. Eh, nampak padanya bintik-bintik min awali di awal dimulainya irtifa naiknya suhu badan atau panas badan. Yadhar kelihatan Sumayam tatu kemudian menyebar sampai ke araas kepala wal atraf. Atraf itu ujung tangan atau kaki wayadhar dan nampak dalam bentuk yang berat, eh, yang yang banyak fi askalin muta'adidah dalam bentuk atau jumlah yang banyak eh, atau dalam jumlah yang hubur yang muta'adidah macam-macam ada yang hubub bintik-bintik berwarna merah uh, wahawi salat yang ada isinya Bintik-bintik tersebut berisi ma'iyah, isinya air. Au atau bentuknya bisul. Dan ini terus menerus hawalai kurang lebih dua pekan atau tiga pekan mami syifa sampai betul-betul sembuh. Kemudian ada e, demam kirmiz Yadhar nampak fihi padanya bintik-bintik filiau mithani di hari kedua dari mulai meningkatnya suhu panas badan. Wayatamayas dan memiliki ke, eh, kekhasan atau bintik-bintiknya bi buhtanil laun Eh, lawan warna buhtan mungkin makna yang cocok buhtan biasanya bohong dusta berita bohong nanti di sini ada makna yang mungkin cocok yaitu pucat haulal fami di sekitar sekitar mulut wa arna batil anfi dan ujung hidung maaf ditambah tawarum bengkak wal ihmirar dan memerahnya alisan lidah. Ya, alat yusbih yang jadilah sabihan mirip bil farawilah strawberry. Witamayas dan memiliki kekhasan ayat dan juga biwujud adanya khututin hamra garis-garis merah ya di tengah-tengah lutut, wa mirfak dan siku. Wahadil halah dan kondisi ini bisa babil isobah disebabkan karena terkena mikrobat sebahiyah. Ya, mikrobi, uh, mikroba sebahiyah. Sebahiyah artinya tusbihu itu bukan titik ya tusbihu sabahah mirip dengan sabahah Allah alam makna sabahah uh, tentu sabahah itu makna asalnya berenang tak ada kata yang mungkin yang agak cocok ada kain dari kulit fris dan dia meng, eh, mikroba ini menghasilkan sumum racun kimiawi Tusabib yang menyebabkan hadatof uh, eh, bintik-bintik al-mumayyiz yang unik. Ya. Maka itu tadi uh, huma kirmizia. Demam kirmizia. Di Kamus Al-Ma'anik uh, demam kirmizia itu artinya al-huma al-ma'diyah. Satu jenis demam yang menular yang diiringi dengan kurmuziyah. Eh, pada kulit diiringi dengan kulit yang kurmuziyah maknanya sang, uh, berwarna merah yang sangat merah. Allah alam ada yang tahu? Ada yang tahu nggak Mbak? Tidak ada? Apa tadi ada seperti stroberi, ada Terus putih-putih di mulut dan di hidung, bengkak di bengkak dan merahnya lidah. Apa itu sakitnya? Tidak ada yang tahu. Selanjutnya adalah hasbah Sebab artinya campak. Maka ia tak akan muncul bintik-bintik ghaliban biasanya di hari yang keempat. Dari mulai meningkatnya suhu badan. Wayakunu fi dan ini dalam bentuk bakain, belang-belang hamra yang berwarna merah. Muncul awalan pertama kali di wajah Hingga mana biti raksi di tempat tumbuhnya rambut. Ya betul dimulai dari belakang telinga, kemudian turun ke leher. Kemudian memanjang ke bagian badan yang lain selama tiga hari. Wayakunu masuban diiringi dengan irtifak naiknya, naik yang drastis. fitarujatil hararah di suhu badan yusahibuhu diiringi dengan sukam diiringi dengan <clears throat> eh, flu warashun berkeringat wasual dan batok atson terasa haus iltihab radang di dua mata ma'a ditambah nuzul keluarnya adumu air mata wa adamil kudrah dan tidak mampu melihat di ruang atau kamar yang terang. Wafi halatil al-almaniyah jika campaknya adalah campak Jerman, maka yusahibu almani itu Jerman. Yusahibu maka akan diiringi dengan atafah al-wardi, bintik-bintik uh, mungkin dari wardah, wardah artinya mawar, bintik-bintik merah seperti mawar. Alati Allah diyadhar yang nampak di wajah awalan pada awalnya, kemudian tersebar dengan cepat ke semua bagian badan, cuma dalam eh, rentang waktu satu hari saja. Kemudian terjadi pembengkakan di Rodat al-Mimfawiyah, eh, gondok, pak uh, apa ya ini nampaknya yang dimaksudkan khodat itu ini uh, ada di bagian-bagian belakang tertentu itu ada seperti apa kelenjar apa namanya kita ngasih ada ini, ini seperti apa ya sekitar seperti gondok yang kecil-kecil seperti tapi bengkak kalau sakit gitu loh. Pas kondisi sakit ini ya nanti jadi bengkak apa namanya? Itu rodat limfawiyah. Apa biasa kalau di tempat kan disebut kelenjar, pembengkakan kelenjar. Ada di belakang telinga ada, di sekitar leher ini apa namanya hmm? ah apa teroid eh, ya Hah? itu kayaknya Bebidat dan khususnya di kepala dan di leher ma'at ditambah irtifa meningkatnya namun basit sedikit peningkatan yang tidak begitu ekstrim untuk pada derajat atau <clears throat> hararah suhu badan. Wa a'rad dan gejala yang ringan lil barat berupa dingin, wa rasah dan berkeringat. <clears throat> wa huna yajibu tanbih dan di sini satu hal yang wajib diingatkan, <clears throat> tidak boleh ibu hamil terkena lil mardo atau kemudian jangan sampai ibu hamil jangan sampai ta'arud eh, terserempet atau terpapar lil mardo al musabin orang sakit yang terkena hasbah almani campak Jerman jangan supaya tidak ketularan. Maka diminta ibu hamil untuk tidak dekat-dekat dengan orang yang terkena campak Jerman. Khawatir menular karena al-isobah biha karena terkena campak Jerman di tiga bulan pertama dari kehamilan itu bisa menyebabkan mudha'afat efek yang khatirah berbahaya mudha'afat kemarin artinya sudah ketemu eh, efek ada mudha'afat janibiyah, efek samping. Mudha'afat khatirah, efek yang berbahaya, bisa menyebabkan cacatnya janin, bahkan bisa menyebabkan ijahat, aborsi atau keguguran. kulli ahwalin dan semua kondisi bintik-bintik di kulit yang diringi dengan meningkatnya suhu badan wajib istisarah wajib konsultasi <clears throat> dengan dokter al-alfor segera ditahdid untuk menentukan taskhis diagnosis al-munasib yang cocok wabitali pada gilirannya ilat terapi al-munasib yang cocok namun ada juga bintik-bintik di kulit yang tidak diiringi dengan meningkatnya suhu badan contohnya sebagian bentuk-bentuk uh, eh, hasasiyah sensitif dan di antara min asari yang paling terkenal tentang sensitif kulit ada eczema atfal apa itu eksim atfal anak-anak <clears throat> ada yang bisa bantu apa itu? Eczema Wahia dan penyakit ini adalah fil atfal pada anak-anak arudha yang masih menyusui. Takuno ala syakli dalam bentuk ihmirar memerah iltihab radang bil jildi di kulit. pokok dan boleh jadi tadhar nampak ba'dul hubub sebagian bintik-bintik wal buthur bisul fakoke gelembung khasatan terutama di wajah itu alal khudud pada pipi dan bagian atas dua tangan. Adapun kalau untuk anak-anak yang sudah besar sinan umurnya tadhar akan nampak dalam bentuk iltihabat eh, tadi radang fitaniyatil jildi di kulit-kulit yang terlipat semisal rokobah leher kemudian di bawah dua ketiak di antara dua paha di belakang lutut ma'a ditambah hukah gatal syadidah yang luar biasa. Ilat terapinya sahal wa maisur mudah dan gampang biiznillah ma'a mur'at dengan memperhatikan tidak menggunakan obat apapun. Au marahim, marahim obat oles, apapun illa kecuali dengan saran dokter. Meliana dan dikarenakan kulit eh, anak dalam kondisi dalam fase ini masih sangat sensitif, kokik dan lembut. Fayajib maka wajib ayan mm, yakuna ta'amul eh, disikapi birifkin dengan lembut wa hikmatin dan bijak. Kemudian ada lagi uh, apa bintik-bintik di badan dalam bentuk apa itu artikaria wahia ibaraton dan artikaria ibaraton adalah andarunatun gelembung hamrok merah nampak pada tempat manapun di badan wa sar'anama takhtafi dan cepat sekali dia akan hilang Tuna anta tukak ayat atharin tanpa meninggalkan bekas apapun. Supaya e, harus untuk nanti muncul di tempat yang lain. E, dan gelembung ini diiringi dengan hukah syadidah, gatal yang luar biasa. Wakat yahdus dan terkadang e, terjadi ma'aha bersamanya tawarun bengkak di sekitar dua mata dan di dua bibir. Wahia dan hal ini fil ghalib biasanya Kotuntij adalah dampak dari tanawul mengkonsumsi sejumlah makanan. Ya, makan berupa yaitu telur, ikan, kacang adas, maus, pisang, manggu mangga, farawilah, stroberi, sikulat, coklat, wal uh, mulabat dan makanan kaleng wakuluma dan semua makanan yang memuat alam mawat hafidah mawat hafidah artinya materi pengawet hafidah pengawet contoh makanan yang mengandung pengawet apa itu e, Pepsi Sipsi ini Pepsi karotih apa ya apa yang cerempet cerempet karote. wa ghairi Lika dan yang lainnya mimma ta'awada yang terbiasa dikonsumsi atafal anak-anak wa itu demikian juga terkadang terjadi artekeria ini natijatan dampak taati konsumsi ba'dil adwiyah beberapa obat. Contohnya apa itu? Saliva. Apa jenis obat apa itu? Dan turunannya. Kemudian vaselin, pemustakotih dan turunannya. Dan obat-obatan yang lain. Wal ilat al-mabda'i dan terapi awal lil halatil basitah untuk keadaan-keadaan yang sederhana lihinil ardi sejak di sejak ketemu dengan dokter adalah tanawul konsumsi dawa obat modotil hasasiyah anti e, sensitif dan menjadi e, eh, dampaknya e, atau atau sebabnya bikotil mustata semaksimal kemampuan. Kemudian ada Arta Karya Al-Habibiyah. Itu jawanya kayaknya keringat buntet. Wahia ibaraton dan dia adalah andaronat, gelembung, hamrok merah, takluha yang e, di atasnya nanti ada, terdapat hawasilat ma'iyah. Isinya, gelembung tadi ada isinya ma'iyah berupa air. Au hubub atau bintik-bintik, au busur atau bisul. Tadharu ghaliban, nampak ghaliban biasanya fil atraf. Atraf itu ujung tangan atau kaki. Dan wajah demikian juga di sebagian tempat ada khiliyah bagian badan Semisal asfal dhuhr bagian bawah punggung wafi mantiqah dan di daerah Al-Hizam e, wilayah Hizam e, yang tempat kalau dikasih e, ikat pinggang pinggul. Nah. Wa isahibuha dan diiringi hukas syadidah, gatal yang luar biasa. oh maaf uh, kalau yang keringat buntet maaf bukan yang itu nanti yang ini hambu anil tadi kalau gambarannya tadi irtakaria al habibah tadi ciri-cirinya wahya fil qalib dan <clears throat> biasanya ini tuntit dam, eh, dampak andari digigit oleh serangga lihat oleh karena itu wajib antaharis eh, wajib ibu untuk antusias menjauhkan anak dari tempat-tempat yang tak fiha al hasyarat eh, yang banyak badannya serangga wakhosatan an terutama nyamuk Mobil istimal namusiyah pakailah namusiyah namus nyamuk namusiah kelambu untuk pengaman dari nyamuk. Ini, namusnya itu nyamuk, namusiah kelambunya. Ing dan naum saat bayi tidur. Ketika dia tidur dipasang kelambu. Kawasilatin tabi'iyah ini adalah sarana alami untuk menjauhkan diri dari namus nyamuk. Ma'atajanob dengan menjauhi penggunaan obat nyamuk al-mubidat al-hasyariyah. Di mubidat penghancur al-hasyariyah serangga. Fidalika untuk keperluan itu ya al-balik karena bahayanya yang besar untuk anak-anak demikian juga orang dewasa. Wajib fi ahwal dan wajib dalam apapun kondisinya Al-ardu ala tabib diperiksakan ke dokter. al muhtasu spesialis litaskhis untuk diagnosis asalim yang pas. Wali tafrikoti dan supaya bisa membedakan macam-macam bentuk sensitivitas yang berbeda-beda dari penyakit-penyakit yang lain. Semacam kudis yang menular. Wahadil akhirat dan yang terakhir ini yaitu kudus yang menular. Tasdat itu meningkat di musim dingin. Likilatil istihmam karena orang Arab kemudian malas mandi. Watazahum afratil usrah. Dan karena deket-deketan para anggota keluarga tahta khitain wahid di bawah selimut yang sama karena musim dingin ini, maka akan mudah terjadi penularan kudis karena males mandi ditambah e, selimutan bareng. E, eh, Wanunabi dan kami ingatkan huna di sini ada yang namanya beranwa beberapa macam nala adwa penyakit menular. Minah diantaranya yang menimpa pada sebagian orang yang memiliki kulit yang sensitif. Birohmi meskipun orang tersebut sudah punya perhatian yang tinggi dengan kesehatan. Dan yusahibu dalika itu diiringi dengan gatal yang luar biasa, khasatan terutama pada saat tadafiah saat menghangatkan badan, wanaum dan tidur. tapi khosah terutama fi amakin taniyat. Eh, enggak tahu saya ini taniat Eh, nggak ketemu apa artinya. Wabi khosat terutama di tempat-tempat taniyat wal aqda dan di anggota uh, di organ reproduksi. Wa yusibu hadal marat dan sakit ini menimpa mayoritas anggota keluarga dan terapinya adalah mudah dan gampang bi'idnillah dengan mengikuti taklimat ketentuan dari dokter bidikoh dengan jeli. Wa'ilat dan menterapi setiap anggota keluarga al-mukhalitin yang eh, yang yang kumpul dalam waktu yang sama. Walil fatratil munasibah eh, dan dengan jangka waktu yang cocok ditambah perhatian untuk ghali al-malabis me, eh, jadi air e, malabis tentu artinya pakaian ghali itu makna asalnya air mendidih yang menggunakan maka untuk cuci pakaian digunakan air yang mendidih dengan demikian juga al-furos hamparan-hamparan wal malayat Eh, ini juga tidak ketemu malayat apa artinya. Oke, yuha atau disetrika atau eh, pakaian-pakaian uh, orang yang kena kudis tadi disingkirkan dan dibersihkan. Ini terapi untuk uh, kudis. Ya, airnya dicuci atau dengan air yang mendidih, pakaian dicuci dengan air mendidih dan seterusnya. Kemudian hamun nil. Nah ini tadi keringat buntat. Aladiyat hak asasan yang ini pada dasarnya muncul di musim panas. Waya oh dan keringat buntat ini ibaraton adalah uh, eh, anhubub bintik-bintik kecil berwarna merah lamiah yang uh, terang tahdus terjadi natijah hasil tarokum bertumpuknya keringat pada kulit. Ya, karena keringat berarti keringat buntet di tempat kita. Fayasudu masam mal akhirnya dia menutupi ya, masam pori-pori. Al ghadat al uh, di gondoknya keringat Yatajamma bidakhiliha dan akhirnya keringat kumpul di bagian dalamnya muhdisan menimbulkan satu hal yang disebut hamwan nil keringat buntat wa yash'ur bi atiflu dan ini dirasakan oleh anak-anak maka annahu dan seakan-akan rasanya adalah wakhzun ibri ibri uh, apa jarum suntik nggak tahu waron apa artinya mungkin apa tusukan jarum suntik mungkin cepat di kalau nggak salah nggak ada ini. Oh iya. <clears throat> ta'an maknanya. <clears throat> maknanya ta'an. Ditusuk al-ibri jarum suntik sehingga dia menangis. Waktu tetah dan boleh jadi terdapat e, eh, mutu'afat yaitu dampak dari keringat buntut ini semisal hasfi wadamamil wal wiqai juga kayaknya nggak dapat kemarin artinya nggak ketemu uh, maknanya hasaf uh, eh, softnya di fathah maknanya bathrun sirar bintik kecil mil Tamamil jamak dari tumal artinya bintik yang isinya nanah. Walwikoyah dan e, pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatan. Wadalika dan pencegahan tersebut ya ta'ata bisa terwujud bi dengan kiat-kiat berikut ini. Tadi apa yang dilewati mungkin malayat. Gak ada malayat taniat. tidak ada di kamus al-ma'ani. Maka untuk mengurangi mencegah terjadinya apa uh, keringat buntat tadi maka kiatnya adalah al-musa'adah bantuan alat taklil untuk mengurangi keluarnya keringat pada anak-anak. Bi takfif malabis maka dengan mempersedikit pakaian, jangan terlalu banyak, jangan double-double. Ya, jangan double-double, pakaiannya jidan dikurangi semaksimal mungkin selama musim panas. Tandanya hati hadil lapis pakaian tersebut terbuat dari kapas sehingga menyerap keringat. Min eli jaditifli dari bagian atas kulitnya anak-anak. Fatamna sehingga bisa mencegah tertutupnya rodat irqiyah. Ya, gondok keringat. aksi kebalikan kalau malapis pakaian tersebut terbuat dari ya, aliyaf sinaiyah. Aliyaf jamak dari lif artinya serabut, sinaiyah buat buatan atau sintetis. Maka itu tidak bersifat menyerap keringat. Demikian juga tahwiyatul makan tahwiyah itu sirkulasi udara dari kata-kata hawa artinya angin tahwiyah sirkulasi udara di tempat tersebut dibuat uh, uh, jai dan baik Ma'at ditambah sering dimandikan dengan air fatir yang hangat lebih dari sekali dalam setiap harinya. Kemudian wanohadir hadir kami uh, ingatkan setiap ibu <clears throat> untuk tidak menggunakan butirah. Butirah itu bedak. Ini bedak bayi uh, bedak bayi untuk hambin nil untuk <clears throat> untuk mengobati tadi uh, keringat buntat, bedak keringat buntat. Beliau tidak menyarankannya karena bedak ini tazid akan menambahi tertutupnya masam e, pori-pori e, aljil di kulit. Waktu Said malah beda ini malah akan menambah, membantu bertambahnya keringat buntatnya. Wali anal jildakan karena kulit itu adalah markas atau pusat dari al-ihsas rasa. E, Falai safakat maka bukan hanya tidak hanya saja al-ihsas merasa al-madi materi Semisal alam merasa sakit, haroroh, panas, burudah dingin. Namun demikian juga dia adalah pusat e, rasa maknawi dan rohani. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, e, Allah nazal ahsan al hadith Allah menurunkan sebaik-baik perkataan yaitu Al-Quran kitaban satu kitab mutasyabihan yang satu dengan yang lain itu mirip e, mirip kualitasnya Masani berulang-ulang syairu akan menggigilah kulit orang-orang yang khusuk kepada Robnya karena rasa takut. Maka berdasarkan hal ini orang kemudian merasa takut itu yang merasa adalah kulit. Allah katakan perasaan takut itu yang merasakan adalah kulit. <clears throat> Thumatalinu juludum kemudian lembutlah kulit mereka dan hati mereka untuk mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan, berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Lihat oleh karena itu wajib ala tarfal al-um ibu untuk tidak lalai dari hakikat ta'athur terpengaruhnya anak dengan kondisi kejiwaan wa asobiyah dan sarap hatta sampai-sampai sebelum proses melahirkan dan dia masih jadi janin di perut ibu. Wa in ikas, in ikas itu eh, terrefleksi, terpantulkan hal itu ya, kondisi kejauhan ibu itu akan terrefleksi dan terpantulkan pada kesehatan anak secara kesehatan si bayi secara umum. Wa ala hudus dan terjadinya beberapa arot gejala al muabir yang menunjukkan hal tersebut pada kulitnya, rambutnya, dan kukunya. Semisal syatu sya'ri al asobi, Gak tahu itu apa maknanya. Sat untuk artinya mengikat syar rambut asobi sarap. Al-hukah kemudian gatal haula di seputar bukaan syarji wal a'dha tanasuliyah atau tanasuliyah organ reproduksi ya, kemaluannya. Syarji. Oh, syarji maknanya majma' halaqatid tubuh, Titik kumpul lingkaran tubuh, Oh ya, tubuh begitu saja hukah gatal haula sekitar fathah bukaan tem, e, ya bagian yang terbuka dari dubur wa tanusliyah dan kemaluan ma'a istibaat dengan dijauhkan dari asbab sebab-sebab udwiyah karena ya, ya Uduan itu anggota anggota badan. Misla wujud didan semisal adanya mbak didan bisa artinya ini cacingan au iltihabat atau radang qatmul adhafir memecah kuku masul asabi dan apa menghisap jari. <clears throat> Maka hal-hal ini perlu dijauhkan. Ya, hal-hal ini perlu dijauhkan mimma yu'addi ila karena ini akan menyebabkan tasyaw eh, ila tasawuhiha. Jadi semisal menghisap jari sebagian kebiasaan bayi ngemot jari, jempol atau yang lain ini menyebabkan tasawuf jeleknya atau cacatnya. <clears throat> Bisa menyebabkan cacat karena giginya jadi maju. Itu dikarenakan bayi tadi hobi e, menghisap jarinya. Wahudus terjadinya iltihabat radang di sekitarnya. Wakat yusahib dan boleh jadi diiringilah gejala-gejala ini dengan dawahir nafsiyah ukhra fenomena psikologis yang lain. Contohnya itrobatin naum. Ya, tidak tenang tidurnya, tafazuk ketakutan, e, kawabis ini lewati wal buka tabi'i dan menangis yang tidak normal dan dawahir fenomena-fenomena yang lain. Karobis jamak kirbas Kalau karobis jamak kirbas di kamus ma'ani artinya thawbun ghalidum nal qatan pakaian kasar. Tapi nggak nyambung ya. Bisa juga artinya wadah khamar. Nggak nyambung. Ya, kemudian selanjutnya adalah uh, terakhir dari Dr. Hisham Masyad. Beliau magister S2 di bidang hidung, telinga dan tenggorokan, Ali THT. Ini THT. Dr. THT, Irsyadat lil ummahat uh, arahan bagi para ibu berkenaan dengan hidung, telinga dan tenggorokan bayi. <clears throat> Ya jibu antata al-um, daknya ibu meletakkan bayinya yang masih menetek, saat menetek, fi in ma'ilin. Dalam posisi yang tidak lurus namun condong. Posisi bayi ketika netek itu jangan lurus namun miring. Biha e, itu takun suhu yaitu kepala si bayi lebih tinggi daripada badannya. Demikian juga janganlah posisi baik ketika ditetai wadun ufuki terlentang. Kaantarda uhu semacam dia tetai bayinya dalam keadaan si bayi ini tiduran di samping si ibu. Ini ditetai sambil di kasur sambil ibunya juga tiduran. Ini tidak disarankan sama beliau sebagaimana dilakukan oleh banyak ibu. Wadhalika dalam hal tersebut supaya layatasarab al-laban supaya asi tidak masuk ke telinga tengah yang nanti akan mohdisan menyebabkan uh, radang biha di telinga. Kemudian kathiron mas seringkali bayi yang masih netek itu tertimpa irtifak naiknya uh, suhu badan kemudian muntah wa qai muntah wa ishal dan menceret. Waktu sakoh al-halah dan kondisi ini kemudian didiagnosis khotoan secara salah ala anha bahasanya hal tersebut adalah karena nazalah ma'awiyah radang usus Dan ini eh, beliau bilang salah tadi, khotoan. Walakin akan tapi al om seorang ibu hendaknya kawiyatul mahalahadah, uh, eh, cermat dalam melahadah memperhatikan. Boleh jadi dia memperhatikan kasrote syaddi tifli liudunihi. Bahasanya si bayi itu eh, menutup telinganya maka si bayi ini mengisyaratkan min haitsulayadri tanpa dia sengaja, tanpa diketahui tentang sebab hakiki sakitnya. Wa ghaliban maka biasanya tadi mencari dan seterusnya tadi eh, yakunu iltihaban dikarenakan radang di telinga bagian dalam. Wahina idin maka pada saat itu wajib ibu untuk segera mengobatinya dengan Eh, konsultasi pada topik mukhtas dokter spesialis THT. Idalah hadat al-um nuzulan sa'ilin sodidin. Ya, jika ibu memperhatikan keluarnya cairan sodidin nanah dari telinga, ini ya, cairan telinga, dan ini dan yang keluar itu bukalah ifros hasil syam'i Sam itu mana asalnya lilin atau bi yang wajar al asfar yang berwarna kuning al buni atau berwarna coklat. Jadi cairannya bukan cairan yang wajar biasanya sebagai cairan telinga. Ya. Yeah. Kalau Jawa ada ada istilahnya, napa? Popong. Nah, kopoan gitu. Ya, yeah, kalau keluar tadi sa'il sodidin Ya Yajibu alaiha wajib baginya bagi ibu untuk antam nak dhulal ma ilal udun. Maka wajib untuk mencegah masuknya air ke dalam telinga bayi ketika memandikan bayi. Caranya biwadak dengan meletakkan potongan kapas musyabak yang telah dikentalkan, dipadatkan dengan minyak atau vaselin fi udunihi di telinganya Eh, wadali keadaan tersebut eh, terus dilakukan sampai selesai pengobatannya. Ingdama pada saat lu anak itu terkena nazib. Nih, nazib itu asalnya keluar dalam jumlah banyak terus menerus. Yaitu maksud, e, minal unfit anfi dari hidung, mimisan maksudnya. Maka e, ibu wajib ala tanz tanza'id jangan jangan terlalu apa eh, tan tanza'id artinya terganggu jangan terlalu terganggu li'annahu fi kathir minal ahyan karena seringkali keadaannya itu adalah yakunul amru basitun itu masalahnya sepele walayadau tidak perlu lil kolak cemas Walakin akan tapi si ibu hendaknya tusar, tusarik segera tujelis mendudukkan anak fi wadain dalam posisi di mana kepala itu lebih tinggi. Antakuna suhu li'a'la. Lebih tinggi wa wajhu asfal. Dan wajahnya yang lebih rendah. Semisal wadak tasyahud fi salati mathalan. Seperti posisi duduk tasyahud dalam sholat misalnya. Jangan jadikan anak ini yanam, anak yang memesan yanam ala dhahrihi, tidur telentang. Sebagaimana dilakukan oleh sejumlah ibu. Kemudian tadak dia letakkan potongan kapas di eh, tempat terbuka yang turun darinya, muncul darinya darah. Kemudian dia tekan dengan jarinya dengan pelan pada hidung tidaklah ditekan pakai jari secara pelan hidung tersebut minal kharilid e, tekanannya dari luar selama jangka waktu 3 atau 5 detik eh takoik menit berarti 3 sampai 5 menit sehingga darah berhenti wala manik dan tidaklah mengapa menggunakan kimadat baridah ya, kain kompres yang dingin ditaruh ala roksi di kepala si bayi yang mimisan ini. Kemudian kathir minal atfal banyak anak-anak memasukkan beberapa benda yang asing ke telinganya atau ke hidungnya. Hatta yabtali'una hadil ajisam sampai tertelan benda-benda ini. Uh, ini ini satu hal yang mungkin untuk terjadi. Maka Hal ini perlu e, ba'dil inayah beberapa perhatian dari ibu sebagai berikut. Binisbah lil anfi untuk hidung ghaliban ma e, ghaliban seringkali takuno yang masuk itu adalah biji kacang. Ya habatuful atau ket, uh, e, atau potongan astika. Nggak tahu astika. lewati wa'alal alal om maka menjadi kewajiban ibu untuk tidak meletakkan kalilan sedikit menasyatah, lada atau merica di depan hidung eh, anak kecilnya. Oh, maka hendaknya ibu meletakkan sedikit lada atau merica di depan hidung anak kecilnya hatta idahama bil atsi Iya. Sehingga ketika dia ingin atas bersin, nah, ala maka ibu hendaklah menekan pada sisi hidung yang lain. Fa'intafi al-jism al-gharib maka akan terlontarlah karena bersin tadi benda asing dari hidung tersebut maaf bersama arus udara. Ya, maka dibuat bersin ketika ada sesuatu yang masuk di hidung, tadi beliau bilang, ya anak dibuat bersin, kalau masuknya di lubang kanan, ya, maka dibuat bersin nanti eh, pas saat bersin ya, lubang kanannya ditutup, eh, masuknya lubang kanan berarti lubang kirinya ditutup. Tadi ada apa tadi? Astika. Stikah tidak ada di kamus Al-Ma'ani. Binisbah li asya untuk benda-benda yang lain yang ditelan oleh anak. Watakono adatan dan biasanya yang ketelan itu adalah umlah ma'daniyah, mata uang. Ini boleh jadi ketelan. Nampak? Umlah makdaniyah, umlah uh, mata uang makdaniyah yang terbuat dari eh, apa, bahan tambang. Koin ya, koin. Alaiha antusari maka kewajiban ibu untuk cepat sakitifli min kodamaihi eh, memegang si anak pegangi telapak kakinya warok, eh, warok suli asfal dan posisi kepala di bawah kemudian diguncang dengan ringan eh diberikan pukulan ringan, ditepuk-tepuk, dikhifatin ringan ala dahri punggungnya. Farubama yandafi, maka dimungkinkan itu bisa terdorong benda asing tadi ilal kharid keluar. Wabinis balil ajisam untuk kemudian benda asing fil udun di telinga atau dalam kondisi gagalnya upaya-upaya di atas alal um kewajiban ibu untuk membawa anaknya al muhtas kepada ahlinya kepada pakarnya wala tuhawil dengan, dengan jangan berupaya mengeluarkannya mengeluarkannya sendiri li'annaha karena ibu ini goliban biasanya karena bingung dan seterusnya saufatat pauha malah akan mendorong benda-benda asing tadi aktar ila dakhil lebih banyak masuk ke dalam tubuh. Wakat yuladu qalilun dan terlahir qalilun sedikit walilhamdu minal alfal sedikit anak terlahir uyubin takhliqiyatin cacat eh, takhliqiyatin Allah alam mungkin penciptaan tastalzum yang mengharuskan tadakhul campur tangan atibi kedokteran Wali ahamyati taukit tibatil ilat dan karena pentingnya taukit penentuan waktu dimulainya terapi, maka kami minta perhatian para ibu eh, ila aktsariha suyu'an pada cacat fisik yang paling banyak tersebar wa dan mempengaruhi kesehatan anak kecil. Yang pertama adalah bibir sumbing. Syifah arnabiyah, bibir sumbing. Nah bibir sumbing yang lahir dalam keadaan punya bibir sumbing tujuh maka dilakukan amaliyah jirahiyah operasi. Amaliyah jirahiyah itu operasi untuk memperbaiki bibir sumbing baru bisa dilakukan di bulan ketiga. kan ada jika bibir sumbing tadi diiringi dengan syak adanya apa terbelah fisak fil anfi di langit-langit mulut, maka wajib terapinya di bulan ke-18 eh, bulan. Wadhalika dalam tersebut dia tamak karena tiflu supaya anak punya kemampuan untuk mengucap mengucap secara benar. Waladi ghaliban ma yang biasanya belajar ngomong itu yabda'u dimulai di umur ini 18 bulan. Wa ila ayatim ma'alilat sampai proses pengobatan itu selesai, wajib menyusui anak dengan menggunakan kotor tetes. Dan cara uh, menggunakan alat tetes. Kemudian uh, naksus semai, kurangnya pendengaran. Ini adalah satu problem yang berbahaya wajib bagi ibu untuk iktisyafuha wa ilajuha mubakiran mengetahuinya dan menterapinya mubakiran segera hatta latu akhir sehingga tidak mempengaruhi ya, kenormalan e, pengucapan si kecil. Wahunaka ba'dul asya dan ada beberapa hal yang qad yu'addi hudusuha yang terjadinya hal-hal tersebut yu'addi ila menyebabkan kurangnya pendengaran. Wa min sama dari sana ibu membantu alakti syafi untuk mengungkapnya atau ala akal atau minimalnya tawakuk hudusihi memprediksikan terjadinya. Maka di antara sebabnya kata Pak Dokter ini zawajul akorib nikah dengan kerabat. Nih Betul mudatil wiladah lamanya proses e, melahirkan. Wastighdam jafti. Jafti itu penjepit. Allah alam apa yang dimaksudkan? Penggunaan penjepit atau syafat. Syafat itu penghisap. Kemudian tarayor dan perubahannya warna al-walid, anak yang baru saja lahir, warna kulitnya zurqah berubah ke warna biru. Isobatuhu anak kecil tersebut, bayi tersebut terkena bilhuma syaukiyah. Wasafra. Demam, nggak tahu ini. Syaukiyah kan duri, demam. Uh, ah, Wallah alam apa yang dimaksudkan. Awis atau kuning Demikian juga yang menyebabkan berkurangnya pendengaran karena penggunaan sebagian mudadat hayawiyah antibiotik. Semisal antibiotik yang namanya apa ini? Jarobisin. Lima dadin tawilatin dalam jangka waktu yang lama. Faidah ta'akadat al-um jika si ibu bisa memastikan. Awahata syakat atau meskipun cuma ragu-ragu. Bahasanya anak kecilnya yu'ana tertimpa kurangnya pendengaran, maka kewajiban ibu untuk segera membawanya ke dokter spesialis dan menterapinya. Boleh jadi terapinya itu cukup dengan minum obat atau cirahian atau operasi atau bahkan menggunakan alat bantu pendengaran. Wahadil akhir dan untuk yang terakhir alat bantu pendengaran wajib bagi ibu untuk tidak sombong dan menolak menggunakan ya, mengenakan alat bantu pendengaran untuk anaknya atau anak perempuannya. disamaah untuk menggunakan alat bantu pendengaran. Jangan enggan karena merasa minder li'annaha karena sesungguhnya alat bantu pendengaran itu statusnya seperti kacamata nadharah tamaman 100% eh, orang pakai kacamata kenapa karena kurangnya kemampuan melihat Nah, samaah juga sama. Dan orang tidak merasa minder kalau pakai kacamata, maka demikian juga seharusnya berkenaan dengan samaah. Yang e, eh, samaah tersebut adalah bantu pendengar itu fungsinya untuk memperbesar suara. Sama dengan kacamata yang fungsinya memperbesar asurah bentuk dan gambar dari benda yang dilihat. Dan karena sesungguhnya hal ini yaitu berkurangnya kurangnya pendengaran adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari inti keimanan ridho dengan takdir. Wa min syakin dan tanpa diragukan bahasanya anak yang mendengar meskipun menggunakan alat bantu pendengaran lebih baik keadaannya dibandingkan yang tidak mendengar sama sekali. Wamin sama dan jika anak itu tidak mendengar, nanti layan tik, dia tidak akan bisa berbicara. Ya, maka semua orang yang tidak bisa ngomong, uh, semua orang yang apa tul, uh, bisu, eh, itu pasti tuli. Karena jika orang itu tidak mendengar, maka dia tidak bisa ngomong. Kemudian nasihat yang terakhir, setiap ibu bisa dan mampu melindungi anak kecilnya, demikian juga anak yang sudah besar. Min mataib kathirah, dari berbagai macam problem yang banyak seputar hidung, uh, eh, wajuyub anfiyah, lubang hidung. Idal tazamu jika komitmen dengan petunjuk Islam dalam masalah berwudu. Dengan membersihkan uh, hidung tiga kali, wal mubalaghah dan sungguh-sungguh untuk memasukkan air kemudian istingthar mengeluarkannya dengan kuat. Maka keluarlah air dari dalam hidung membawa berbagai macam hal yang kot yujud fil amti yujud dijumpai di dalam hidung berupa atribah berupa debu wal jarathim ataupun kuman. Dan terakhir istighfarul walid atau sebelum terakhir istighfarul walid li abnaihi doa orang tua, doa ampunan orang tua untuk anak-anaknya. Maka selayaknya bagi bapak untuk banyak-banyak memohonkan ampunan untuk anak-anaknya dan meminta kepada Allah ampunan untuk anak-anaknya. Sawan baik untuk dosa-dosa yang mereka lakukan eh, fi haki angfusihim berkenaan dengan diri mereka atau hak berkenaan dengan hak orang tuanya dan membantu anak untuk mengembalikan kezaliman alati zalamu biha nasa itu kezaliman yang mereka lakukan terhadap manusia. Contohlah uh, sungguh Nabi Yakub alaihissalam berkata pada anak-anaknya, Aku akan memohonkan ampunan untuk kalian kepada Rabbku. Innahu al-ghafur rahim. Sehingga dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa khitaman penutup kami, eh, kami memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan uh, wa an'ama dan nikmat yang Allah berikan, wa afadha dan Allah limpahkan, wa akram dan kemurahan yang Allah berikan. Maka milik Allah segala puji dan syukur, sanjungan yang baik atas nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung, wa alaihi dan nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dihitung. Lalu hamdu untuknya segala puji atas uh, luasnya nikmatnya dan segala puji atas apapun keadaannya. Untuknya segala puji atas nikmat Islam dan iman. Kami ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, dan Muhammad sebagai Rasul. Masuci engkau wahai Rabb kami, betapa engkau adalah hadat agung, betapa engkau adalah hadat yang halim. Halim itu adalah yang tidak segera memberikan hukuman eh, ketika orang bersalah. Dan betapa engkau zat yang sangat penyayang, karena engkau telah memberikan wasiat kepada kami untuk perhatian pada anak-anak kami. E, eh, fakulta maka engkau katakan dan perkataanmu benar. Yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian untuk memperhatikan anak-anak kalian. Masuci engkau Allahumma ya Allah Rob kami wahai Rob kami betapa engkau adalah zat yang lembut dan betapa engkau zat yang penyayang karena engkau telah memberikan wasiat abna anak kepada anak-anak kami untuk peduli dengan kami orang tuanya. Engkau katakan dan perkatamu adalah hak dan Rabbmu menetapkan janganlah engkau menyembah kecuali kepadanya. Berbuat baiklah kepada orang tua. Ima jika ya beluronna ingdakal kibar orang tua itu sampai pada usia yang lanjut. Ingdaka di tempatmu wahai anak salah satunya atau dua-duanya. Janganlah engkau katakan kepadanya, of, janganlah engkau bentak keduanya Ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. wakfat lahuma janahadulli. Itu terjemah bebasnya langsung. Tawaduklah engkau wahai anak. wakfat lahuma janahadulli itu artinya tawaduklah engkau wahai anak. Meskipun engkau pintar, meskipun engkau punya kedudukan yang tinggi, eh, harta yang berlimpah, anak wajib tawaduk. menarohmah pada karena sayang. Eh, karena e, satu hal yang patut diperhatikan orang tua sifat khas orang tua sebesar apapun anaknya e, orang tua itu tetap menganggap anaknya itu masih kecil e, itu karakter orang tua orangnya anaknya sudah dewasa dan sebagainya tetap di mata bapak dan ibunya itu disikapi sebagaimana anak kecil. Oleh karena itu wajib bagi anak untuk tawaduk wa qurabir harmhum maka marubayani Ya, dan berdoalah wahai Rabbku sayanglah keduanya kama karena keduanya telah merawatku sariran ketika aku kecil. Maka puji uh, maka pujian bagimu syukur padamu wahai uh, ya ilahi wahai sesembahanku atas agama yang lurus ini. Puji bagimu wahai Rabbku sebagaimana pujian yang patut bagi kemuliaan wajahmu dan keagungan kekuasaanmu Lakal hamdu untukmu segala puji wahai Rabb kami, pujian yang banyak, taiban yang baik, penuh dengan kebaikan, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh ruang yang engkau kehendaki min syai'in ba'du, sepenuh sesuatu ba'du setelahnya. Engkau adalah zat yang layak untuk mendapatkan sanjungan dan memiliki keagungan. Anta ahlun li antuh mada, engkau layak untuk mendapatkan pujian, layak untuk mendapatkan terima kasih, layak untuk disembah engkau semata semata engkau adalah Rabbku tiada sekutu bagimu laka bagimu segala nama nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia Sumahanian kemudian selamat bagi mereka para bapak yang beriman kepadamu Rabbi Rabbku dan istiqomah di atas kitabmu dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi lantas waqadu dan mereka memimpin anak-anak mereka menuju tirajil jinan, tingkatan-tingkatan surga. Selamat untuk kalian ya ahlul fadl wassalah wahai orang-orang yang memiliki keutamaan dan kesalehan. Selamat untuk kalian wahai orang yang mengajari anak-anak kalian mengajari mereka Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari sejak kecil dan kalian urusi mereka anak-anakmu dengan nushi dengan nasihat wa tazkir dan diingatkan wa irsyad dibimbing sepanjang hidup mereka. Fa'asraqat wujuhuhum maka bersinarlah wajah-wajah mereka anak dan teranglah wajah-wajah mereka dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan balasan untuk perbuatanmu, wahai sang ayah dan wahai sang ibu. Semoga Allah memberikan balasan man pada orang yang melatih anak-anaknya untuk taat, memotivasi anak-anaknya untuk melakukan hal yang ma'ruf dan melarang mereka dari melakukan kemungkaran dan kejelekan. Selamat bagimu wahai uh, Yaman sahibta abna'aka wahai orang yang mengajak anak pergi ke masjid, pergi ke halakah-halakah ilmu, uh, bahkan mengajak anak untuk pergi ke rumah Allah yang suci yaitu uh, Ka'bah Masjidil Haram bahkan Masjidil Rasul, dan Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu wahai seorang ayah Al-Halim yang lembut. Jadi Halim artinya tidak mudah menghukum ya, pada orang yang salah. Ar-Rahim yang sayang, Al-Awah, Al-Munib yang kembali, Al-Munib yang kembali, yaitu kembali pada Allah. Dan semoga balasan kebaikan Allah berikan kepadamu, wahai seorang ibu rahmat Allah dan keberkahannya untuk kalian berdua dan setiap bapak yang soleh dan setiap ibu yang salihah. Itulah dua orang yang Yas'ayani berupaya untuk menyelamatkan anak-anaknya dari neraka. Busroka kabar gembira untuk wahai seorang ayah, wahai seorang ibu. E, kabar gembira untuk kalian berdua dengan doa ampunan anak-anakmu untuk kalian berdua setelah wafatnya kalian kabar gembira untukmu pada hari kiamat berupa surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai antuma engkau berdua paman solaha minaduriyah dan anak-anak keturunanmu yang saleh keselamatan Allah, eh, dari Allah untuk kalian berdua fil awalin wa akhirin uh, di, eh, di manusia di makhluk ya Eh, fil awalin wal akhirin itu maksudnya di padang mahsyar di mana ada di sana uh, semua orang dari awal sampai akhirnya. Maka keselamatan untuk Allah, untuk kalian fil awali fil awalin wa akhirin. Di padang mahsyar di hadapan seluruh makhluk. Wa fil malail a'la dan di hadapan para malaikat ila yaumiddin sampai hari pembalasan. Wa ilal aba al ghalat asyidat dan kepada bapak yang keras dan kasar maka kami sampaikan bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengurusi anak-anakmu dan kepada setiap bapak yang jalif wa jafin jafin kering ila kuli abin utulin jawadin zanim yeah. dilewati dulu ala maka waspadalah ihdar waspadalah akibat dari jalahmu wajah fa'aka dan uh, kurang ajarmu jafa artinya tidak punya adab wa'lam dan ketahuilah bahasa engkau akan memetik buahnya dalam keadaan pahit engkau akan memanennya dengan panen yang pahit demikian juga kepada para bapak al-muhmilin yang tidak peduli yang menelantarkan anak-anaknya wasyaratuhum dan membiarkannya tidak karuan. Ala ingatlah fa'lamu ketailah ala ingatlah fa'lamu ketailah bahasanya kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah karena telah melantarkan rakyatmu. Engkau akan mendapatkan balasan jeleknya perbuatanmu dengan balasan yang jelek. Kepada para bapak yang tenggelam dalam syahwat dan kenikmatan, ya, watarakul abna sehingga dia biarkan anaknya dalam keadaan telanjang kaki bahkan telanjang badan dalam keadaan miskin minta-minta pada manusia ini karena dihabiskan hartanya untuk kesenangan bapaknya dan pada orang yang melatih anak-anaknya untuk melakukan hal yang jelek dan menyusui anak-anaknya dengan perbuatan-perbuatan yang keji ingatlah marobah dampak dari perbuatan kalian marobah artinya dampak dampak perbuatan kalian ya, dan jagalah diri kalian dan istri kalian dari neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Di sana di neraka ada malaikat yang keras dan kasar atau kasar dan keras layak sunallaha mereka tidak doa kepada Allah akan apa yang Allah perintahkan dan mereka melakukan para malaikat tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah ingatlah fataubatun ilallahi wa aubatun maka kembali kepada Allah, aubah kembali, inabah kembali kepada Allah, raja'atun kembali kepada Allah, kebelal mamat sebelum datangnya kematian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian, likuli khairin untuk melakukan segala kebaikan. Dan semoga Allah jauhkan kami dan kalian dari, dari segala ketergelinciran, yaitu dosa. Wasalli Allahumma wasallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah sanjunglah Allahumma ya Allah salim ya Allah berikanlah keselamatan keberkahan kepada Nabi kami Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya salim dan berikanlah keselamatan. Uh, tadi ada beberapa kosakata. Uh, eh, jelif artinya ita safal bilhomki bersifat dungu dan keras tabiatnya. Keras tabiatnya. e, eh, utulin kasar unfin rojulun utulin musri'un ila syar cepat dalam kejelekan ya utulin artinya cepat dalam kejelekan zanim artinya laim orang yang buruk orang yang terkenal dengan keburukan dan kejelekannya Jawad Al-Jafi yang Jafi punya Jafa. Jafa itu tidak punya etika sopan santun, Al-Ghalid yang kasar. Al-Mukhtal yang sombong dalam uh, yang sombong. Itu Jawad sombong, uh, kasar dan tidak punya etika dan sopan santun. Ya, demikian yang kita baca dengan dan eh, dari kitab Fikih Tarbiyatul Abna wa Ta'ifah min Asail Atiba karya Mustafa Al-Adawi.